Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Naam, sudah kita lewati pembahasannya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau diberikan lima kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Paham ya? Yang terakhir kita ambil kemarin apa? Beliau diutus untuk semua kalangan. Semua. Hah? Arabinya, Adaminya, semua yang Arab, yang Ajam, Nabar Kalafik masuk dalam bagian Nabar Kalafikum lingkupan utusan Rasulullah Shallallahu alaihi wa ala wasallam. Naam, wa bu'istu ilan nasi fa dan aku diutus untuk semua kalangan, semua manusia, Arabnya, Ajamnya. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelumnya itu diutus untuk apa? Kaum tertentu. Kaum Nabi Saleh, eh? kaum Nabi Hud, kaum Nabi Shu'aib. Paham ya? Nah, Rasulullah SAW diutus untuk semua manusia. Wa bu'itsu ilan nasi kaffah. Nah, barakallahu dan aku diutus untuk semua manusia. Halaman 90 perhatikan, simak kitabnya. Yang punya kitab disimak ya. Halaman 90. Perhatikan baik-baik. Wa min dzalika anna mu'jizata kulli nabiyyin inqadat ma'hu. Dan termasuk dari kekhususan juga bahwasanya mukjizat setiap nabi itu habis hilang bersama habisnya atau meninggalnya nabi tersebut. Paham ya? Tongkat Nabi Musa salam. Eh? yang sangat luar biasa mukjizah. Sekarang masih ada enggak? Masih ada enggak? Enggak ada. Enggak ada tongkatnya sudah enggak ada. Habis hilang ya bersama nabinya ketika meninggal. Nah sekarang Rasulullah SAW meninggal dunia masih nggak mujizatnya masih tersisa. Al-Quran masih ada. Itu bedanya di situ. apa maksudnya? Eh kita lihat ini. Wa mu'jizatuhu sallallahu baqiyatun ba'dahu ila masya Allah Dan mukjizatnya Rasulullah SAW masih tersisa setelah beliau meninggal sampai waktu yang Allah telah kehendaki. wahwal Qur'anul Aziz. Yaitu Al-Qur'an Al-Aziz. Halaman 90 simak itu. Nah barakallahu fikum yang punya kitabnya Kenapa demikian barakallahu fiik? Anda saksikan Al-Qur'an sampai sekarang masih ada kan? Cuman nanti di akhir zaman barakallahu fiik para penghafal Al-Qur'an tidak ada lagi. Dicabut dari dada-dada mereka. Paham ya? Makanya Ahlussunnah wal Jamaah ketika mendefinisikan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an itu ucapan Allah taala. Dari Allah taala dimulai dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Naam. Jadi nanti di akhir zaman sebelum datang hari kiamat, nah, ketika mendekati datang hari kiamat, itu nggak ada lagi penghafal Al-Qur'an nggak ada, cabut semuanya sudah. Paham ya? Kan tinggal orang-orang jahat, eh? tinggal orang-orang jahat, orang jelek. Orang yang baik kemana? Apa Usama? Safar kemana mereka? Meninggal dunia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum diutus angin yang sangat halus sekali. Sebutkan riwayat sehalus sutra selimut sutra. Setiap orang mukmin yang apa? terkena angin tersebut mati seketika. Tinggallah orang-orang jahat. Orang-orang jahat nampak kalau fikum tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah diucapkan ada lagi. Paham ya? Tegaklah hari kiamat saat tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna syarran nasi indallah. Ha? Man tudrikum husa'ah wa hum ahya. Orang yang menjumpai datang hari kiamat dalam kondisi masih hidup, itu sejelek-jelek manusia. Paham ya? Nah, barakallah karena ngeri sekali keadaannya. Kisahnya kan panjang lebar mulai Dajjal, Ya'jud Ma'jud, bagaimana fitnah demi fitnah datang terus. Paham ya? Nah, Dajjal aja berkuasa di muka bumi ini berapa hari? 40 hari. Tapi hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari berikutnya seperti hari, hari biasa. Dajjal Nah, belum fitnah Ya'juj dan Ma'juj. Paham ya? ngeri. Nah, sampai-sampai Ka'bah yang dilindungi Allah Ta'ala dari tentara gajah, pasukan gajah. Eh, diabadikan kisahnya dalam surat apa? Al-Fil. Yang waktu itu masih dilindungi nanti di akhir zaman. Karena tidak ada lagi kalimat La ilaha illallah. Tidak ada kalimat Tauhid lagi diucapkan. Bagaimana? Dihancurkan Ka'bahnya. Batu batanya itu ditabut satu persatu. nggak ada yang melarang. Enggak ada yang menahan. Pertanyaannya, siapakah sosok orang yang hitam, kecil, pendek, paham ya? Nah, yang bisa apa? Menghancurkan Ka'bah. Bayangkan itu. Padahal ketika zaman Abroha ya, tentara yang sebanyak itu tentara gajah digelari apa? Dengan apa? Dengan Naam Alfil, eh, gajah, Abroha dan juga pasukan-pasukan gajah itu aja nggak mampu, nggak bisa. Ini di akhir zaman bisa. Siapa sosok tersebut? Nah, barakallahu fiikum antum. kornen, Du kotain. Siapa? Du kotain. Antum cara menghafalnya bermudah. Antum hafalkan dulu betis. Betis bahasa Arabnya apa? Sakotun, sakoh. Kalau kita suai koh, Lah kalau dua suai kotain. karena mutok ilaih, du kotain. Paham ya? Nah, itu biar mudah mengapa kadang dusokoten zukosa. Dusuwaikotain. Suwaikoh. Kedua betis kecil. Bisa dipahami? Ewa, sakoton betis. Ditasgir, suwaikoh. Satu. Nah, kalau dua, suwaikotain. Paham? Du suwaikotain. Yang membuat benteng. Eh, hingga saat ini bentengnya masih utuh dan tidak bisa keluar dari benteng tersebut. Ya, dimaksud siapa? Siapa itu yang bikin benteng? Raja siapa? Dulkornain. Itu beda lagi itu. Paham ya? Nah, ada Duswai Kotain, pencetus pemikiran Khawarij yang mulutnya lancang mengatakan "Iqdil eh, yang Muhammad, berbuat adil kau Muhammad." Siapa itu? Aharon Hah? Dzulkhuwaisirah lain lagi itu. Paham ya? Paham ya? Lain lagi itu. Nah, orang munafik Ha? Di sana senang, di sini senang. Paham ya? Digelari dengan dulu apa? Dulu wajahin, lain lagi itu. Dul koten, dul kornen, dul wajhain, ha? dul khuwaisirah, ha? dul koten. Itu beda-beda semua itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu biasanya untuk faedah dikondisikan. itu yang yang awalnya itu sebutkan semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lanjutkan berikutnya. Nam al-mu'jiz lafdhu wa ma'nahu yaitu Al-Qur'an yang membuat orang lemah. Maksudnya bagaimana? Bagi lemah? Enggak ada satu pun yang mampu untuk mencontoh menirukan lafadznya maknanya. Alladzi tahaddal insa wal jinna an ya'tu mislih. Yang mana Allah taala menantang jin dan manusia untuk mendatangkan yang semisalnya. Tantangan enggak sembarangan jin dan manusia, profesornya, dokternya, tantang semuanya. Untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Mampu nggak kira-kira? Nggak mampu. Dalilnya? Antum? Naam ahsanta barakallahu fiik. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum libatin dohiro. Sering muncul itu kan ayatnya. Artinya apa? Katakan kepada jin dan manusia. Katakan apa? Untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an ini, Saya mereka tidak akan mampu mendatangkannya walaupun saling bahu membahu, tolong menolong. Profesornya, doktornya, seniornya, juniornya nggak ada mampu. Paham ya? Mendatangkan apa? Semisal Al-Qur'an layak tuh Nabi mislih tidak akan mampu mendatangkan semisalnya. Ini Al-Qur'an utuh ya, Eh, satu surat aja nggak mampu, boro-boro satu Al-Qur'an. Ya kan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abrina fa'tu fi surah. Ya enggak? Kalau kalian masih ragu dengan Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepada hamba kami itu Rasulullah SAW, datangkan satu surat saja. Mampu nggak satu surat? Nggak mampu apalagi satu Al-Quran. Musa ini mahal kadzab Musa ini mahal kadzab yang mengaku nabi, yang katanya tadi malam telah turun kepadaku wahyu sebagaimana yang turun oleh Nabi Muhammad. Bayangkan itu. Eh, sebagaimana turun kepada Muhammad kayaknya, ya, kayaknya seperti itu. Itu aja apa? Enggak apa? Enggak sesuai dengan apa yang nah barakallahu fikum ada dalam Al-Qur'an cuman bikinan-bikinan sendiri. Paham ya? Enggak bisa. ini al-kadzdzab. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Sungguh aku semakin yakin bahwasanya kamu itu kadzdzab, pendusta." ini al-kadzdzab. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fa'ajazu maka mereka semuanya lemah tidak mampu. Walan yumkinahum dzalik abadan ila yaumil qiyamah dan tidak akan mungkin bagi mereka untuk mendatangkan Al-Qur'an sampai hari kiamat tidak akan mungkin. Berikutnya, wa min dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam usriya bihi ila muntaha. Termasuk kekhususan beliau juga beliau usrinya diperjalankan di malam hari. Paham ya? Dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Malam hari, semalam aja itu. Dalam kondisi kalau kita lihatin kan, Makkah ke Palestina jauh, tapi semalam bisa PP pulang pergi. Itu pun bukan hanya nah barakallahu fikum nam di bawah sampai ke langit yang ketujuh. Masya Allah, itu luar biasa ya. Nam, usriya bihi nasidatin muntaha, yaitu di bawah, nam diperjalankan sampai ke sidratul muntaha, yaitu pohon bidara yang paling besar. Berada di mana itu? Di atas langit yang tujuh. Paham ya? Di sana juga ada namanya Baitul Ma'mur. Rumah yang senantiasa dimakmurkan dengan ibadah situ. Para malaikat masuk situ ya. Nah, barakallahu Kita lihat, summa raja'a ila manzilihi fi lailatin wahidah. Kemudian langsung pulang ke rumahnya dalam kondisi semalam saja. Sehari semalam, siangnya dihitung misalkan, itu masih mending panjang. Ini semalam tok kan? PP. Tapi kendaraannya luar biasa kendaraannya. Apa kendaraannya? Antum? Yang dikendarai itu kendaraannya bukan sembarang kendaraan itu. Begitu jualan langsung sejauh mata memandang, cepat sekali. Masya Allah. Apa itu? Motor, mobil, pesawat? Nah, bahas lupa. Apa itu kalau fiik antum novel? Buruk. Apa itu buruk? Nah, jangan dibisik bisik biar biar latihan berpikir masing-masing berpikir nanti ya. Nah, biar terbiasa. Apa itu buruk? Hmm? Perkawinan, kuda dengan kedelai. Kalau kedelai masih nyerempet. Anak pengen yang tepat. Kadang nyerempetnya sekitar sini. Kalau sekitar sini masih nyerempet belum tepat. Dan hewan eh, hewan bagaimana? Saya kita lewat berkali-kali bagaimana hewannya buruk ini antum? Lebih besar daripada keledai lebih kecil daripada bagel. Eh, Ayo, bagelun zamannya bigol, Artinya buruk itu hewan lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bagel. Caranya gitu. Jangan lebih kecil dari yang eh, atas hutan tadi ini itu kurang, Paham ya? Nah, dia itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bagel. Faqal himar dunal bagel. Faqal himar dunal Al-Baghl itu buruk. Itu kecepatannya luar biasa itu. Nanti ketika sampai di Masjidil Aqsa, eh, diapakan buruknya? Eh, diapakan Abdullah? Diikat. Diikat di tempat yang para nabi juga mengikat kendaraan di situ. Paham ya? Diikat. Kemudian Rasulullah SAW langsung naik ke langit yang tujuh. Langit demi langit. Langit pertama, kedua, ketiga. Sampai langit yang tujuh. Ditemani oleh siapa? Iqbal malaikat Jibril alaihissalam. Setiap kali naik ke atas langit pertama, eh, siapa yang bersama wahai Jibril? Yang bersama aku Muhammad SAW. Sampai langit tujuh Kemudian dari kisah tersebut membawa hasil apa di antaranya diwajibkannya sholat lima waktu dalam sehari semalam. Awal mulanya berapa dulu sebelum dikasih potongan? 50 dalam sehari semalam. Mampu enggak kira-kira? Enggak mampu Nabi Musa mengatakan umatku enggak akan mampu. Naik lagi minta keringanan, naik minta keringanan. Dapatlah lima kali dalam sehari semalam. Itu pun masih banyak orang yang tidak mampu. Ya enggak? Orang awam jauh dari ilmu, mereka ngerjakan lima kali sehari semalam sudah nggak enggak kuat. Apalagi kalau kembali ke masa lampau yang belum dikurangi lima puluh bayangkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala apa? Lima kali dalam sehari semalam itu seperti lima puluh, Masya Allah luar biasa. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum wa hadhi min khasa'isihi sallallahu lam yusyarik ahadun min fil mubalaghah at taqrib wad dunuwi wat ta'zim masyaallah. Ini merupakan kekhususan kekhususan Rasulullah SAW yang tidak ada seorang pun yang berserikat di situ. dalam hal mubalaghah yaitu diberikan sifat yang lebih at taqrib wad dunu wat ta'zim dalam kedekatan, dunu dekat juga wat ta'zim pengagungan. Bayangkan sampai ke Sidratul Muntaha, atas langit yang tujuh. Dalam waktu berapa tadi? Cuman semalam saja. Masya Allah luar biasa ya. Luar biasa. Naam. Berikutnya. Walihada kalat manzilatuhu fil jannah a'laha mangzilatan wa akrabaha ilal arsh. Oleh karena ini kedudukan Rasulullah SAW di surga. Itu beliau mendapatkan kedudukan yang paling tinggi. Dan paling dekat dengan arsh. Masya Allah. Kama ja'abil hadis. Sebagaimana datang dalam hadis. Thumma sallallaha liyal wasilah. Kemudian mintalah kalian kepada Allah untukku wasilah. Apa itu wasilah? Barakallahu fiik. Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Karena sungguhnya wasilah itu adalah apa? Ada kedudukan di surga yang tidak selayaknya, tidak sepantasnya. Paham ya? Untuk mendapatkannya kecuali hamba dari karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kapan antum mendoakan itu? Kapan antum memintakan sama wasilah? Doa setelah azan. Ya enggak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Apa tulahnya? Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Antum mintakan situ. Jaminannya apa? Halat lahu syafa'ah. Paham ya? Halat lahu syafa'ah yaumil qiyamah. Halal baginya syafaatku dari kiamat kelak. Bermodalkan kita mendoakan Rasulullah Wasallam tadi itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammad dan al wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan lidu atas syahidnya mana ati Muhammad dan al wasilah ini inilah yang diinginkan sama sini wasallallahu liyal wasilah dan mintakanlah kepada Allah untuk wasilah. Wasilah itu apa wasilah tadi? Kedudukan yang tinggi di surga. Wa arju an akuna anahu Wa adzu anakuna anahu. Dan aku berharap semoga aku yang mendapatkannya. Dan semoga aku nah, dan aku berharap semoga aku adalah dia. Maksudnya aku adalah dia itu orang yang mendapatkan apa? kedudukan tinggi tersebut. Fasallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika annahu sallam awwalu man man anhu al-ard. Dan juga disebutkan pula bahwasanya beliau alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari permukaan bumi Paham ya? Ketika orang dah mati semua, hari kebangkitan yang pertama kali bangkit adalah Rasulullah SAW. Masya Allah, naam. Wa min dhalika nahu alaihi salatu wassalam idza sa'iqan nasu al qiyamah yakunu huwa awwaluhum ifaqatan kama akhrajahu bis sahihain. Perhatikan ini, yang demikian itu diantaranya adalah hadis yaitu ketika manusia dibangkitkan sa'iqah, ketika manusia pingsan yawmal qiyamah di kiamat kelak yakunu kemudian menjadilah huwa Rasulullah SAW yang pertama kali ifaqatan sadar. Paham ya? Naam. Wa nufikha bis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa ma fil ab. Ya kan illa masyaallah. Ketika ditiup sangkakala trompet, paham ya? Di hari kiamat tersebut pingsanlah semua yang yang di bumi pingsan semuanya kecuali Allah telah kehendaki ya pertama kali yang bangkit siapa siapa yang sadar pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Naam. Sebagaimana dikeluarkan hadis dalam sahihain. Wa min dzalika annahu sahibul liwal azam yaumil qiyamah. Masyaallah. Dan juga termasuk kekhususan beliau, kekhususan beliau, beliau adalah pemegang bendera yang paling besar di hari kiamat kelak. Bendera apa? Asy-syafa'atul udma. Syafaat yang paling besar. Siapa yang punya? Rasulullah SAW bukan sembarangan. Mulai dari umat Nabi Adam AS. Keberikutnya, berikutnya, berikutnya semuanya berbondong-bondong minta syafaat agar segera dikelirkan urusannya, segera dientaskan dari kegentingan padang mahsyar. Barakallahu fiik. Semua nabi mengatakan apa? Lastu laha, lastu laha, lastu laha. Aku bukan pemiliknya. Nah, begitu terakhir mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, langsung apa kata Rasulullah? Ana laha, ana laha, ana laha. Akulah pemiliknya, akulah pemiliknya beliau sujud eh, menyanjung memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebut menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah Taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma'." Eh? Na'am barakallahu fikum isfa' tusaffa wa sal Artinya apa? Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Paham ya? Nah, kemudian mintalah kamu akan diberi. Mintalah syafaat, kamu akan diberikan syafaat. Bayangkan itu keutamaan luar biasa. Namanya apa? As-syafa'atul udma. Naam. Kita lihat sini. Wa min dzalika annahu sahibul haud al-mawrud. Allah. Di antara kekhususan Rasulullah SAW, beliau adalah pemilik telaga, telaga yang didatangi. Masing-masing nabi itu punya telaga, cuman telaga Rasulullah itu paling besar dan paling banyak pengunjungnya. Bagaimana ciri-ciri telaganya? Airnya, masya Allah luar biasa airnya. Hah? Ciri-ciri telaga Rasulullah airnya, air telaganya Rasulullah luar biasa. Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Cangkirnya eh, sejumlah bintang-bintang di langit. Memiliki dua enam pancuran, perak dan emas. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum, orang yang meminum dari air telaga tersebut tidak haus setelahnya selama-lamanya. Masya Allah. Lebih manis daripada madu. Lebih putih daripada susu. Lebih wangi daripada bau misik. Bayangkan itu. Itu telaganya. Likulin nabiin haudun. Setiap nabi punya telaga. Cuman telaga kuat Rasulullah. Lebih banyak pengunjungnya lebih besar. Masya Allah kita lihat lagi ini. Luar biasa ya. Waqat rawat tirmidhi wa ghairuh inna likulin nabiin haudah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dan juga yang lainnya sesungguhnya setiap nabi punya haud apa haud tadi? telaga. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menikmatinya karena luar biasa kali minum gak akan haus selama-lamanya. Masya Allah. Walakin akan tapi na'lamu anna haudahu sallallahu a'adamul hiyab wa aktsaruha warida. Akan tapi kita yakin, kita tahu bahwasanya telaganya Rasulullah SAW adalah telaga-telaga yang paling agung dan paling banyak pengunjungnya. Masya Allah. Bagaimana ciri-cirinya ini akarun airnya lebih manis daripada madu. Terus lebih putih daripada susu. Kemudian lebih wangi daripada bau misik. Cangkirnya berapa jumlahnya? Sejumlah bintang-bintang di langit. Memiliki berapa pancuran? Dua pancuran, terbuat dari perak, terbuat dari emas. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum, orang yang minum dari air tersebut bagaimana? Tidak akan haus selama-lamanya. Luar biasa barakallahu fiik. Kita lanjutkan lagi perhatikan baik-baik di situ. Naam wa min dhalika anna al-balad alladhi bu'itha fi asrafu biqa'il ard, thumma muhajiruhu 'ala qawlil jumhur. Kemudian termasuk kekhususannya juga bahwasanya negeri yang Rasulullah SAW diutus di negeri tersebut adalah negeri yang paling mulia di muka bumi ini. Kemudian orang yang hijrah kepadanya menurut pendapat jumhur. Berarti hijrah Madinah kan itu. Nah, kalau fikum itu tempat hijrahnya Madinah, dari Makkah ke Madinah. Paham ya? Itu nah kalau fikum Mekah Madinah, urutannya gitu Mekah Madinah. Solat di Masjidil Haram yang ada di Mekah itu berapa? Bandingannya sekali solat berapa ribu? Seratus ribu kali solat Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi? Hmm? Eh, seratus ribu itu masjid Haram. Kalau Masjid Nabawi se seribu. masjid Aqsa 500. Luar biasa. Makanya kalau orang mau ziarah masjid itu nggak diperbolehkan kecuali tiga masjid ini. La tusaddur rihal illa ila salatil masjid Tidak boleh dilakukan perjalanan jauh mengziarahi suatu tempat diniatkan ada keutamaan tempat tersebut kecuali tiga masjid. masjid Haram, Masjidil Aqsa sama Masjid apa? Nah, Masjid Masjid Nabawi. Tiga itu ya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat dikit lagi. Barakallahu fiikum wa naqala al-qadhi'iyat ittifaq ala anna qabrahu alladhi dhamma jasadahu ba'da mautihi ashraf baqa'il ard. Dan qadhi'iyat menukilkan ittifaq sepakatan bahwasanya kuburan yang jasad-jasad Rasulullah terkumpulkan di situ setelah beliau meninggal itu adalah tempat di muka bumi yang paling mulia. Paham ya? Ingat-ingat ya, kuburan semua para nabi tidak ada yang ketahui kecuali kuburan siapa? Rasulullah SAW. Antum jangan tertipu dengan apa? Kabar-kabar yang beredar. Yang beredar itu kadang banyaknya modus, paham ya? Hoax, paham ya? Ada ditemukan kubur Nabi Adam, panjangnya 60 hasta, panjang sekali. Paham ya? ada sajadahnya, ada bunga-bunganya di situ, kemudian orang berkerumunan minta sedekah, minta minta keberkahan macam-macam itu jangan percaya para kalau Eh, pendapat yang sahih para ulama telah menjelaskan bahwasanya apa? Tidak ada kuburan-kuburan para nabi yang benar-benar diketahui tempatnya dinaskan dengan dalil yang sahih kecuali kuburan siapa? Rasulullah SAW. Hatta orang-orang katakan di ya, Hadramaut ada kuburan Nabi Dawud atau Nabi itu enggak ada. Kami ya walaupun mereka agung-agungkan itu nah barakallahu fikum hanya tipu daya belaka. Wa illa yang jelas-jelas adalah kuburan Rasulullah SAW dan itu ya. Naam barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jalla. dikit lagi perhatikan baik-baik. Wa aslu dzalika kama ruwiya annahu lamma mata sallallahu ikhtalafu fi mawdi'i dafni faqila bil baqi'. Asal usul cerita tersebut adalah yang diriwayatkan dalam suatu hadis bahwasanya tatkala beliau meninggal, ikhtalafu para ulama berbeda pendapat. Wah, Para ulama berbeda pendapat mengenai apa tempat di di apa di kebumikannya Rasulullah SAW di mana? Ada yang di Baki Baki memang kuburan besar, paham ya? Baki apa barakallahu fikum memang kuburan besar. Eh, di situ kuburan para sahabat. Tapi untuk mengenai apa Rasulullah di situ, itu para ulama silang pendapat. Paham ya? Waqila di Makkah dengan di Mekah. Wakilah di Baitul Maqdis ada yang mengatakan di Baitul Maqdis. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan innallaha lam yakbithu illa fi ahabbil biqa' Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut nyawanya kecuali di tempat yang paling Allah Ta'ala cintai tempatnya. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Pendapat yang sahih tadi itu yang sekarang nam barakallahu fikum masih apa? Nam di dirawat dan juga dilindungi itu yang terletak di Masjid Nabawi. Dulu sebelum ada perluasan di luar aslinya. Cuma karena ada perluasan zaman khalifah nam berikutnya berikutnya akhirnya apa? dimasukkan dalam Masjid Nabawi wa ilasnya di luar aslinya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Wa mimma yashtariku fihi wa anbiya. Nah, ini. Yang terakhir ini perhatikan baik-baik ini dan termasuk perkara-perkara kekhususan yang apa? Yang berserikat dia dan para nabi. Berarti Rasulullah dan para nabi sama dalam hal apa? Annahu sallallahu alaihi wasallam kana tanamu ainahu wa la yanamu qalbu. Paham ya? Wa la yanamu qalbu wa kadzalika anbiya. Bahwasanya Rasulullah itu matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Lah kalau kita kalau tidur matanya hatinya pun juga tidur. Rasulullah tidak. Rasulullah para nabi itu walaupun kelihatannya matanya tidur tapi hatinya sadar. Masya Allah itu keutamaan tersendiri ya. Berikutnya, wajah fit sahih datang dalam sahih tarasu fit saf. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Luar biasa kehusannya Luruskanlah, rapatkanlah safnya. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Coba. Eh? Nah, membelakangi tapi tahu melihat dari belakang punggung. Berarti menunjukkan kekhususan. Kalau kita nggak bisa, melihat dulu. Eh, nela ke belakang baru nah bisa melihat. Tapi Rasulullah tidak. Nah, kita lihat sini. Fa hamalahu katsiran minhum ala zahirih. Maka para ulama kebanyakan mereka membawa sesuai dengan zahirnya. Wallahu alam. Wa fi haditsin rawahu Abu Ya'la al-Mus al fi musnad an Anas marfu'an al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi itu mereka hidup di kuburan-kuburan mereka bersolawat. Paham ya? Ini alam nah barakallahu hadisnya tapi yang masyhur ini sering dinukilkan dalam sirah-sirah ya. Kesimpulannya barakallahu fiik, inilah kekhususan-kekhususan yang Allah Taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu as-salamata afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.